Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwan fi din azzani wa zakumullah Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-8 sebagaimana kemarin sudah kami sebutkan bahwasanya Masing-masing di antara antum sekalian setorkan hadisnya satu persatu. Hadis yang kedelapan Adapun yang dikecualikan dengan sesuai apa yang sudah dijanjikan. Hadis yang kedelapan bismillah ke-8 bismillah. Rasulullah Subhanahu wa Ahsan tabarakallahu fiikum, tafaddal Naam ahsanta barakallahu fiikum, tafaddal Al-Hasan Fadl. Belum hafal? Hadis ke-8 belum hafal? Hadis ke-7. Nah, barakallahu fiikum. nanti hadisnya ke-8 besok setorkan ya. Yahfal hadis ke-8. Setorkan barakallahu fikum. Naam. Tafadhal. Lepas sultan. Naam ahsanta barakallahu fikum tafaddal. Naam ahsanta barakallahu fikum tafaddal. نعم أحسن بارك الله فيكم تفضل نعم بارك الله فيكم تفضل تفضل fahisabum 'ala Allah ta'ala rawi al-bukhari Na'am barakallahu fikum faddal eh, ahsan, Naam Hasan, tafadhal. Tafadhal. Nah, antum baca hadis yang pertama. Bismillah. متفق عليه أيوة نعم تفضل الحديث الثاني قال أنتم من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقنا قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تعبد الله كأنك كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول المسؤول عن يعمل المسائل قال فأخبرني عن مراجعه قال عن طريق الأمة ربتها وعن طريق الله تعالى لم يعمل شيئا فهو الدنيا ثم انطلق قليل ثم قال لي يا أتى بالمرسلين قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه بالبيت أتاكم يومئذ من رواه مسلم Naam ahsanta barakallahu fikum. Insyaallah taala besok antum setorkan hadis yang ke-8 ya. Eh, naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau berikutnya Wassalatu hiya itu ya. Wassalatu hiya ar-ruknus tsani min arkan Islam ba'da syahadatain. Salat itu adalah rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Maksudnya ya. Naam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Berarti kalau orang kok sudah salat perbuatan keji dan kemungkaran jalan terus itu perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, orang ketika sholat menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga karena dia merasa takut dan merasa diawasi, dia tidak berani melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, sehingga dengan sholat tersebut, biidnillah, apabila sholatnya bagus, dia akan bisa apa? menahan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu maksudnya. Karena antum saksikan banyak orang sholat, tapi masih ada kekejian yang dia lakukan. Ada pula kemungkaran yang dia lakukan. Berarti perlu diteliti lagi bagaimana sholatnya. Bagaimana dia keterkaitan dia dengan sholatnya. Apakah sholatnya sudah benar-benar nah meresapi kemudian juga sesuai dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sholat yang dikenal dengan sholat biasa? Karena melakukan sholat lain dengan menegakkan sholat. Sudah kita lewati kemarin ya. Kalau menegakkan sholat itu benar-benar dia menegakkan sholat dengan khusyuk, nina, Paham ya? Tapi kalau cuma orang sholat itu banyak itu loh. Tapi untuk khusyuknya, tumak ninahnya, untuk menegakkan tadi belum tentu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Fahiyya jami'atun likulli khair. Maka solat tersebut adalah mencakup pada seluruh kebaikan. Wahiyya ra'sul ibadatil badaniyah. Yang mana solat itu adalah nam pemimpin atau pondasi atau inti daripada ibadah-ibadah badaniyah. Paham ya? Jadi kepalanya kepalanya ibadah badaniyah adalah salat tersebut. Wa hiya al-fariqati bainal muslim wal kafir. Yang mana salat itu adalah pemisah antara orang muslim dan orang kafir. Pemisahnya adalah salat ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Nah, antara seorang hamba dan antara kekufuran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Sebutkan riwayat yang lain, nampan mantarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Ini bukan berarti harus salat semuanya. Satu salat saja kalau dia ninggalkan dalam keadaan dia tidak mau mengerjakan mungkin karena nah malas-malasan atau mungkin karena mengeja atau yang semisalnya itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat yang sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tarakal asra faqad habita amaluh." Man taraka man taraka salatul asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar saja, sungguh telah terhapus amalannya. Menunjukkan bahwasanya enam salat ini perkara yang perlu diperhatikan. Jangan sampai saudara-saudara kita, orang tua kita, nah atau karib kerabat kita misalkan mereka senantiasa meninggalkan sholat atau bahkan nggak sholat sama sekali. Karena nanti keterkaitan ketika meninggal dunia itu kita nyolatkan nggak gitu loh. Paham ya? Kita nyolatkan saudara kita atau tidak? KTP-nya agama Islam, tapi nggak pernah sholat sama sekali. Nah, barakallahu fikum, bagaimana boleh nggak kita nyolatkan? Kalau kita nyolatkan orang yang tidak pernah sholat sama sekali, berarti kita nyolatkan seperti nyolatkan orang kafir. Paham itu ya? Hati-hati. Berbeda dengan orang yang dikenal dengan berling. Berling itu bahasa Jawanya kober dan eling. Jadi kalau ingat dan sempat dia sholat. Paham ya? Kalau nggak ingat nggak sholat. Kalau nggak sempat nggak sholat. Kalau sempat sholat. Kalau ingat sholat. Nah seperti itu para ulama pun masih berbeda pendapat mengenai kafir apakah tidak. Tapi kalau tarikus sholat mutlakon secara global gitu, yang meninggalkan sholat secara mutlak semuanya itu nggak ada perselisihan. Paham ya? Enggak pernah sholat sama sekali itu enggak ada perselisihan. Kafir hukumnya. Hati-hati. Nah, barakallahu fiikum. Orangnya dihukumi dengan kekufuran wal billah. Oleh karena itu, masalah sholat bukan masalah yang sepele tapi masalah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita sholat hanya mendapatkan apa? capeknya saja, tapi upayakan tetap meraih kebaikan dan juga enam pahala yang besar di dalam sholat tersebut. Falladzi la yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah laisa Muslimin hatta yusalliya. Masya Allah. Maka orang yang dia solat, atau maka dia orang yang tidak solat, tapi dia sudah bersaksi. Eh, syahadatain, dia baca, Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tapi enggak solat. Itu bagaimana? Laisa Muslimin hatta yusalliya. Dia enggak dikatakan apa? Seorang muslim hingga dia mau solat. Mahum. Jadi solat ini perkara yang penting. Nah, jadi syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah konsekuensinya ya solat. Nah, keharusannya adalah apa? Adalah solat. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Jadi tidak bisa kalau cuman syahadatain saja kemudian enggak solat. Mahum insyaallah ya, karena termasuk rukun atau pondasi daripada rukun Islam yang lima. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Setelahnya qala wa yutuz zakah dan menunaikan zakat. Zakat ada dua macam. Zakat yang wajibah dan zakat yang mustahabbah. Paham ya? Zakat yang wajibah ada dua lagi. Zakat itu ada dua jenis, zakat yang wajib sama zakat yang apa? mustahabbah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Zakat yang wajibah eh, seperti enam ada dua ada dua macam juga zakat yang wajibah, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan, zakat yang berkaitan dengan harta. Zakat yang berkaitan dengan badannya untuk mensucikan dari kotoran-kotoran dosa-dosa yang dia miliki, zakat fitrah namanya. Maksudnya ya, zakat fitrah. Zakat yang berkaitan dengan hartanya zakat mal. Sudah kami sebutkan secara globalnya, zakat harta apabila orang punya harta, punya simpanan lebih daripada harta yang dia miliki kesehariannya untuk jual beli, untuk makan, mobil, motor, rumah, dia punya harta simpanan, ingat-ingat. Harta simpanan ini nanti dimintai pertanggungjawaban kalau seandainya sudah mencapai haul setahun penuh dan mencapai nisabnya kok tidak dizakatkan berbahaya sekali. Maksudnya zakat harta, na'am barakallahu fikum ada nilainya dan ada aturannya. Zakat harta para ulama telah menyebutkan dua cara. Dinilai dengan nisab dengan emas Paham ya? Atau dinilai dengan nisab apa? Perak. Zaman dahulu emas itu maksudnya mata uang mereka dinar. Paham ya? Nah, mata uang mereka dinar dan dirham. Nah, harta simpanan kalau sudah mencapai 20 dinar, 20 dinar. Nah, ini pakai dinar dulu ya, pakai emas dulu ya. Kalau sudah mencapai 20 dinar, itu setingkat dengan 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Kalau hartanya dia simpan ya, ingat-ingat harta simpanan lebih itu tadi. Kok setahun penuh kok dihitung ternyata senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat wajib zakat, 2,5 persennya. Wah, enggak mau zakat anak ini lagi itu. Harta simpanan lebih tadi tetap harus ada zakatnya. Paham maksudnya ya? Itu kalau dinilai dari apa tadi? Dinilai dari nah emas. Zaman dulu dinar, mata uang terbuat dari emas itu dinar. Nah nisabnya berapa? 20 dinar. Paham ya? 20 dinar senilai dengan berapa tadi? 85 gram. nam barakallahu fikum murni 24 karat. Mahum salah ya, 2,5 persennya. Nah, tapi para ulama merojihkan menguatkan kalau dinilai nisabnya dengan perak. Karena perak lebih murah dan lebih cepat untuk sampai kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau nunggu emas, lama enggak kira-kira? Lama. Eh, mungkin di antara kita bisa dikatakan kalau mencapai 85 gram emas murni senilai dengan itu lama. Paham ya? Sehingga untuk sampai kepada fuqara ulama sakin juga lama. Tapi kalau dinilai dengan perak lebih cepat. Kalau dengan perak itu 200 dirham nisabnya. 200 dirham. 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. Paham ya? Ingat-ingat ini ya, kalau nanti kira-kira terlupakan, paham ya? Nah, upayakan tercatat itu ya jadi untuk nisabnya untuk yang emas 20 dinar. Senilai dengan berapa tadi? 85 gram emas murni 24 karat. Nah, nanti di anu ya. Nah Kemudian untuk nisab yang pakai perak 200 dirham. Senilai dengan berapa? 595 gram perak murni. Paham ya? Dikeluarkan zakatnya 2,5 persennya. Sama-sama 2,5 persen. al usur. Nah, seperempatnya sepersepuluh. Jadi di situ kalau antum perhatikan barakallahu fikum bidakumullah, nah lebih tepat mana? Nisab dengan emas atau dengan perak? Dengan perak. Perak lebih murah. Cara menghitungnya bagaimana cara menghitungnya? Tinggal harta yang antum simpan atau yang kita simpan selama setahun itu dilihat dulu. Satu gramnya berapa perak itu misalkan. Nah, satu gramnya sepuluh ribu misalkan. Misalkan saya. Akhirnya kita Caranya kalikan 10 ribu itu dikalikan 595 gram tadi itu. Berapa nilainya? Nilainya itu dibandingkan harta simpanan kita. Sudah sampai atau belum? Belum, nggak ada zakatnya. Dalam setahun tapi ya. Dua ini perkara penting. Haul sama nisab. Haul itu setahun penuh. ya? Mulai dari antum menyimpan harta itu dihitung sampai setahun. Nisab itu batasan harta yang harus keluar zakatnya tadi. Bisa dinilai dengan dua cara tadi, emas atau perak. Emas itu istilahnya zaman dahulu dinar, mata uang dinar. Nah, dirham itu mata uang terbuat dari perak. Kalau dinar nisabnya berapa tadi? Kalau dinar berapa tadi? Apa? Dinar berapa tadi? Berapa? 20 dinar. 20 dinar senilai dengan berapa gram tadi? 85 gram emas murni 24 karat. Ingat-ingat itu ya. Nah, di situ nanti tinggal kita kalau misalkan mau kalikan dikalikan 1 gramnya emas berapa? Yang 24 karat itu berapa 1 gramnya? Mungkin 750 misalkan atau 500 lah taruhlah gitu. Dikalikan 85. Kalau uang kita senilai dengan itu, simpanan kita baru mengeluarkan 2,5 persennya. Paham maksudnya ya? Tapi yang roja tadi itu kembali ke eh, takaran atau timbangan perak tadi lebih cepat untuk sampai kepada fuqara ul masakin. Paham maksudnya ya? Karena mereka juga menunggu, menunggu hak mereka istilahnya. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau dengan perak tadi, dirham 200 dirham. Senilai dengan 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Dikeluarkan zakatnya dua setengah persennya. Mahum insyaallah ya ini. Mahum. Ewana barakallahu fikum. Insyaallah taala ingat ingat ini ya. ingat ingat barakallahu fikum karena ini sekedar apa? Sekedar selingan mengenai zakat itu Bagaimana pembagiannya zakat? Ada dua zakat yang wajibah zakat yang mustahabbah. Nah, barakallahu fikum, zakat yang wajibah ada dua. Zakat yang berkaitan dengan badan, zakat badaniyah eh, atau zakat maliyah. Yang kedua, paham ya? Zakat badaniyah, zakat fitrah, mensucikan badannya, dirinya dari kotoran-kotoran mungkin dosa-dosa yang ada disucikan dengan zakat fitrah tadi. Wajib bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Mahfum? Zakat harta sudah kami sebutkan tadi itu. Secara panjang lebarnya tentunya kalau kita sedang pelajari ilmu fikih nanti dalam kitab fikih tersendiri ada zakatul mal, zakat harta. Dimasukkan apa dikiaskan dengan zakat emas dan perak tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian zakat yang mustahabbah. Nah, barakallahu fikum yang seringnya antum e, mengenalnya dengan sedekah, infak, paham ya? Seperti itu. Itu hukumnya mustahab. Eh, antum punya uang lebih mau zakatkan silakan, mau antum infakkan silakan. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Li'anna zakata qarinatus salati fi kitabillahi 'azza wa jal. Dikarenakan zakat itu adalah sambungan atau pasangan daripada solat. Beriringan terus, solat, zakat, solat, zakat. Di dalam Al-Quranul Karim, فَلَا تُذْكَرُ الصَّلَاتُ illa إِلَّا وَتُذْكَرُ مَعَهَا zakah dan seringnya tidaklah disebutkan lafaz salat kecuali disebutkan pula bersamanya apa? zakat. Ya enggak? Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Seperti itu seringnya. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika segenap para Naam barakallahu fikum sahabat saat itu ketika Rasulullah meninggal dunia ada di antara mereka yang ingin apa? tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kenapa? Karena memisahkan antara salat dan zakat wallahi la uqatilanna man farqa baina sholati wa zakah. Eh, demi Allah sungguh aku akan merangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Diperangi hingga mereka semuanya kembali dan bayar zakat kembali sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kita lihat berikutnya. Wassalatu ibaratun badaniyatun. Salat itu adalah ibadah yang sifatnya kembali kepada badan. Naam. Waz zakatu ibaratun maliyatun dan juga zakat itu adalah ibadah yang berkaitan masalah harta. Nah, maaf salah ya. Zakat ini jangan sampai tertukar dengan anak pembagian anak sebutkan tadi itu. Zakat maliyah juga ada, zakat badaniyah, zakat fitrah dari itu. Paham ya? Nah, nah di sini salat itu adalah amalan yang berkaitan dengan badan. Karena gerakan salat mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar sampai antum baca salam, itu berkaitan dengan badan semua tidak? Naam. Ya, berkaitan dengan badan. Wazakatu zakatu ibadatun maliyatun. Sedangkan zakat itu adalah ibadah yang sifatnya harta, kembali kepada hartanya. Naam. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lisaa'il wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak kewajiban yang harus serahkan kepada orang yang minta dan orang yang tidak minta. Orang yang minta pun kita harus kasih. Orang yang tidak minta kalau dia membutuhkan dan berhak kasih. Paham ya? Jangan sembarangan ngasih orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan itu. Paham ya? Bawa gitar kemudian badannya tegap, wah, bawa gitar salatullah salamullah katanya. Minta-minta, jangan dikasih. Karena mereka pada asalnya kalau kita telusuri kuat aslinya badannya itu. Ya, suruh kerja bangunan aja kuat. Angkat-angkat labur itu ya istilahnya ya. Tapi dia nggak mau, malas. Dia cuman apa? Cuman barakallahu fikum mengamen istilahnya nyanyi dan semisalnya itu jangan dikasih. Enggak berhak seperti itu. Tapi kalau benar-benar aku saksikan di pinggir jalan kadang tangannya buntung, eh, kakinya enggak ada misalkan dan benar-benar butuhkan silakan tafadhal. Paham ya? Jadi kemarin sudah kami sebutkan antum memberi orang yang suka nyebrangkan jalan itu jauh lebih baik daripada memberikan orang yang penyanyi-penyanyi atau pengamen yang suka nyanyi itu. Paham ya? Karena orang yang nyebrangkan jalan itu walaupun kelihatannya seperti itu manfaatnya besar itu. Nyebrangkan jalan tahu ya di perempatan jalan, paham ya? itu antum lebih baik memberi dia daripada pengamen-pengamen yang nyanyi tadi. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Karena seperti ini bukan perkara yang bisa dikatakan perkara yang kecil ya. Terkadang orang eh, ada orang ngamen, orang nyanyi malah dikasih jangan. Kalau ngasih itu milih orangnya. Orang-orang yang bagaimana gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Orang-orang yang berhak eh, mendapatkan silakan tafadhol, tapi kalau enggak jangan. Fa ya haqqun wajibun fi malil muslim lis-sa'il wal mahrum maka harta tersebut adalah hak yang wajib yang diberikan kepada nama yang wajib yang diambil hartanya seorang muslim diberikan kepada orang yang minta ataupun yang tidak minta. Yang tidak minta itu berhak kasih. Orang yang minta dan dia berhak kasih juga. Mahfum misalnya. Ini bukan berarti diperbolehkannya minta-minta. Rasulullah itu nggak pernah ya ketika diminta kemudian mengatakan la itu nggak pernah. Kalau diminta itu Rasulullah enggak pernah mengatakan la, enggak mau. Pasti Rasulullah kasih. Eh? Mesti dan pasti Rasulullah kasih itu. Bukan berarti Rasulullah mengatakan, oh berarti boleh minta-minta. Tidak. Minta-minta hukumnya haram. Dilarang kecuali perkara yang darurat di dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, hadisnya siapa? Qabisah. Paham itu ya? Baru diperbolehkan kalau ada tiga keadaan yang disebutkan dalam sahih Muslim tersebut. Wa illa minta-minta jangan dibiasakan. Paham ya? minta-minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit ini dan itu. Upayakan kita apa? Jerih payah hasil karya sendiri, bekerja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan ngandalkan minta kepada orang lain. Hatta minta jajan pun dihindari. Minta dikit dong coklatnya. Nah, hindari. Jangan dibiasakan minta-minta seperti itu. Karena nanti kalau kecilannya mintanya minta-minta makanan, kalau besar minta apa? Minta apa? Dana. Hati-hati itu. Kecilannya udah terbiasa minta jajan, minta dikit dong, minta dikit dong. Kalau besar udah, hati-hati. Khawatirnya diminta dana nanti. Allah musta'an, hati-hati ya. Yang jelas hindari yang namanya minta-minta para kalafikum. Cuman menunjukkan akhlaknya Rasulullah itu Rasulullah nggak pernah kalau diminta itu nggak beri. Pasti diberi oleh beliau. Nggak pernah beliau mengatakan la itu nggak pernah. Maaf maksudnya? Ayo ambara kalafikum. Ikhwani fid din azza ni jazakumullah wa tatawu'an atau tabarru'an. Bukan zakat harta ini atau hak harta ini bukan yang tatawuan atau tabarruan, bukan yang sifatnya mustahab itu bukan. Wajib ini. Zakat apa zakat mal ini wajib bagi orang yang sudah terpenuhi padanya dua syarat tadi. Haul setahun penuh, nisab batasan hartanya. Maafkan salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Wa hiya ruknun min arkanil Islam. Yang mana zakat harta tersebut atau zakat secara globalnya adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Paham ya? Tidak hanya zakat harta saja. Zakat apa tadi? Zakat fitrah yang berkaitan masalah badan dia mensucikan dirinya. Kotoran-kotoran, dosa-dosa yang dia lakukan disucikan dengan zakat fitrah tersebut. Paham ya? Bagi yang mampu untuk mengeluarkannya. Mahum. Hartanya juga itu, zakat harta tadi sesuai dengan rincian yang sudah kami sebutkan tadi. Berapa nisabnya tadi kalau pakai perak antum? 200 dirham senilai dengan berapa gram? 595. Dikeluarkan berapa persennya tadi? setengah persennya. Kalau dinisab dinilai dengan emas tadi berapa? Antum? Oh. puluh apa? Dua puluh dinar senilai dengan Eh, ratus. Wah. Lama nanti. Senilai dengan antum Belum tercatat juga. Allah mustahil catat. Antum 85 gram emas murni. Berapa mengeluarkannya? setengah persennya juga. Mampu salah ya? Nah, dinar itu mata uang terbuat dari apa, Abdurrahman? Dari baja atau dari kuningan? Hah? Dinar. Mata uang terbuat dari baja atau dari kuningan? Ayo. Dinar itu mata uang yang terbuat dari baja atau kuningan atau tembaga atau besi atau aluminium. Oh, khair insyaallah. Terbuat dari mana apa Abdurrahman? Dari emas. Dari emas dan kemana mana fokus. Paham ya? Fokus. Nah, terbuat dari emas. Kalau dirham mata uang terbuat dari apa? Talha? Perak. Ingat-ingat, dinar dari emas, enam dirham dari perak. Naam barakallahu fikum labas. Khairun insyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya. Qalu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan sabda Rasulullah SAW hingga mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah wa yuqimus salata wa yutuz zakah dan mereka menunaikan salat dan dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat ma'a baqiyatil arkanil Islam wa ada'il wajibat wa tarkil muharramat bersamaan apa melaksanakan sisa-sisa rukun Islam yang ada dan mengerjakan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan perkara-perkara yang haramkan, walakinna hadhihi thalathah hiyal asasatu perhatian baik-baik ini akan tapi tiga perkara ini adalah pondasinya nah, tiga perkara ini adalah apa pondasinya apa tiga perkara ini Abdullah tiga perkara ini apa tadi nah, syahadat solat, terus zakat nah, tiga perkara itu pondasinya pondasi intinya fasyahadatan maka dua persaksian asasut tauhid, pondasi tauhid, syahadatan. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatan. Naam. Wassalatu asasul a'mal al-badaniyah. Salat itu pondasi amalan-amalan badan. Karena antum salat yang antum gerakkan apanya? Di antaranya anggota badan kita. naam barakallahu fikum. Waz zakatu asasul a'mal al-maliyah. Perhatikan baik-baik. naam barakallahu fikum. Dan zakat itu adalah apa? Pondasi amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Ini ingat ya, baik ya. Nah, barakallahu fikum untuk masalah nisab-nisab tadi itu karena apa? Karena pembahasannya sebenarnya dalam masalah fikih cuman dikasih gambaran global biar tahu sedikit apa perkenalan mengenai dinar dan dirham tadi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah diingat-ingat namanya? Dirham terbuat dari apa tadi dirham? Apa? Emas. Dirham mata uang terbuat dari apa tadi? Tembaga atau aluminium? Emas. Khairan insyaallah. Dirham terbuat dari apa? Perak. dina terbuat dari apa? Emas. Paham ya? Nah, fokus Abdurrahman. Hayyakallah. Nah, kita lihat berikutnya. Qala fa idza fa'alu dzalika apabila mereka mau mengerjakan seperti itu barakallahu fikum apabila mereka sudah mau mengerjakan syahadah, kemudian salat, kemudian zakat, asamu minni sungguh mereka telah terjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, harta-harta mereka, darah-darah mereka. Maksudnya enggak dibunuh lagi sudah, enggak diperangi lagi. Paham ya? Kalau mereka mau apa? Syahadatain tadi, salat dan zakat. Lah kenapa puasa dan haji enggak disebutkan? Mau tidak mau yang namanya rukun Islamnya lima. Cuma tiga ini yang intinya gitu loh maksudnya itu. Paham ya? Ya, tiga ini yang intinya. Nah, haji bagi yang mampu. Puasa pun apa? Wajib bagi yang mampu. Paham ya? Nah, pun bagi yang tidak mampu menggantikan di hari-hari yang lain. Tapi zakat dan sholat gak pernah dipisahkan. Tauhid paling inti. maksudnya ya? Itu bukan berarti langsung anak cukup syahadah, sholat, zakat. Lah puasa nggak perlu puasa tiga ini intinya katanya. Ini malah keliru. Paham ya? Maksudnya tiga ini inti yang paling besar bukan berarti yang lainnya diabaikan, yang lainnya kerjakan puasa Ramadan, haji bagi yang mampu tadi na barakallahu fikum. Kita lihat dalla ala annal jihad fil Islam huwa li hadzal gharad. Ini menunjukkan bahwasanya jihad dalam agama Islam nam dilakukan karena untuk tujuan ini. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah li ajli an yakuna dinu kulluhu lillah ini. Dalam rangka agar agama seluruhnya apa? seluruhnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna din kulluhu lillah. Itu yang lafaznya ya. Nah, dan perangilah mereka hingga tidak timbul fitnah, tidak muncul fitnah. Apa makna fitnah di situ? Asyirik. Tidak muncul kesyirikan, tidak timbul kesyirikan dan menjadi apa agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu lillah. Kita lihat wa tuqamas salatu wa tu'taz zakah dan juga ditegakkannya salat serta ditunaikannya zakat. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilahum." Maka jika mereka bertaubat dan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Jangan dihalang-halangi lagi sudah. Paham ya? Karena al-hukmu ala zahir menghukumi suatu perkara sesuai dengan dohirnya. Oleh karena itu sudah kita lewati berkali-kali kisahnya siapa itu? Usanah bin Zaid. Namrodil anhu ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah sama Usamah dibunuh. Paham ya? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'dan qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bayangkan. Karena Rasulullah menghukumnya zahirnya, zahirnya ucapannya sudah selesai. Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Kemudian Usama bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan kecuali karena ingin biar selamat hartanya atau agar tidak dibunuh." Paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya gitu loh?" Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya apa? Al-hukmu 'ala dhahir. Menghukumi suatu perkara orang atau yang semisalnya sesuai dengan zahirnya. Paham ya? Jadi jangan salah kalau orang menghukum dohirnya yang salah. Tapi kalau dohirnya punya dohir-dohir yang banyak, dohirnya seperti ini, terkadang seperti ini, terkadang seperti ini. Lihat dohirnya paling terakhir. Paham ya? Dohirnya bagaimana dia? Paham itu ya? Karena dohir itu termasuk perkara yang perlu kita perhatikan. Karena kita nggak bisa menghukumi batinnya orang gitu loh. Batinnya orang kita nggak bisa menghukumi karena di dalam hati gitu loh. Mahfum insyaAllah ya? Mahfum? Ewa na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Barakallahu fikum fikum. Wa fil ayatul ukhra, kemudian juga berfirman dalam ayat yang lainnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Berarti sudah dihukumi Islam itu loh. Sudah dihukumi dengan muslim saudara kalian seagama. Fa idza fa'alu dzalik harramallahu dima'ahum wa la yajuzu qitaluhum. Apabila mereka mengerjakan itu semuanya, tobat, salat, zakat, tentunya syahadatan tadi jangan lupa, maka Allah taala haramkan darah-darah mereka dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membunuh mereka. Mahum salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Terus ada nggak kira-kira eh, sesuatu yang membuat darahnya seorang muslim semula haram jadi halal itu ada nggak kira-kira? Ada nggak? Semula haram kita menumpahkan darahnya kaum muslimin. Tapi ternyata ada sebab yang bisa membolehkan itu ada nggak kira-kira sebabnya? Ada di antaranya apa? Apa? Murtad. Ahsan, murtad. Murtad jadi halal darahnya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya semula beragama Islam menjadi mencari agama yang lain, menganut agama yang lain, bunuh dia. Yang kedua apa? Sas. Ya, kisas. Jelas ya. Nah, kisas ya. yang kedua kisas. Nah, misalkan Kematian dibalas dengan kematian. Halal walaupun dia muslim karena kisos. Yang ketiga apa? Rajam. Rajam itu apa Abdurrahman? Hukum rajam itu yang apa? Bagaimana? Siapa yang dirajam itu? Penzina yang Hukum rajam diterapkan untuk siapa? Ewa, eh, orang yang berzina tapi sudah menikah. Syaratnya itu. Kalau belum menikah nanti nggak boleh rajam, lain lagi urusannya. Misalkan gadis dengan apa? perjaka. Paham ya? Berzina, sama-sama belum menikah. Hukumannya bukan rajam ya, tapi dia apakan Abdullah hukumannya? Cambuk berapa kali? seratus kali. Setelah itu diasingkan selama setahun. Maksudnya ya? Ahsan. Kemudian kalau seandainya dia sudah menikah, maka dia nanti dirajam sampai meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Rajab itu diapakan? Dilempar gedung tertinggi, didorong ini. Itu bukan rajam itu. Khair insyaallah bahas. Ahlan wa sahlan. Nah, barakallahu fikum. rajam itu apakan? Lemparin batu dengan cara agar orangnya biasanya biar nggak lari, itu biasanya dipendam separuh. Paham ya? Nah, cuman di situ nggak boleh kita menyengaja istilahnya, nah di ulur-ulur lama itu nggak boleh. Cuman ya semuanya melempari hingga dia meninggal itu aja. Nah, agar dia merasakan itu hukumannya di di dunianya. Wa illa dia sudah kalau terajam, sudah terselamatkan dia. Karena apa? Karena menunjukkan taubat yang salihah tadi, taubat yang benar. Cuman yang melakukan ini bukan per individu, harus apa? Hukam, itu para pemimpin. Kalau kita rakyat sipil nggak boleh. Wah, ada orang berzina, kita tarik, kita rajam sendiri nggak boleh Paham ya? Kita rakyat sipil, bukan pemimpin. Paham maksudnya ya? Nah, kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Faqalu asamu minni dima'ahum. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah terjaga dariku darah-darah mereka. Fihi dalilun 'ala tahrimi qital muslimin. Di dalamnya ada pendalilan tentang haramnya memerangi kaum muslimin. Li'anal muslimah ma'sumud dam. Dikarenakan seorang muslim itu darahnya terjaga la yajuzu safku damihi bi ghairi haqqin. Enggak diperbolehkan mengalirkan darahnya tanpa ada unsur kebenaran. Wal amalu ma'sumatun kadzalik. Harta-hartanya pun juga maksumah, dijaga harta-hartanya. Enggak boleh kita ngerampok, begal, mencopet, mencuri, itu enggak boleh semuanya. Haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yahillu malum ri'in muslimin kalau di sini la yahillu malum ri'in gitu, tapi dalam riwayat yang lain la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibi min nafsih. Ada juga riwayat yang lainnya illa min tibi nafsih. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Artinya sama. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang bersumber dari keridhaan dirinya sendiri. Dia ngasih itu enggak masalah. Tapi kalau antum nyuri, nyopet, begal, ngerampok, itu haram. Karena bukan keridhaan dia. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia menjaga hartanya yang ingin dirampok atau ingin diambil secara paksa tadi, maka dia mati syahid. Apa maksudnya ya? Karena apa? Karena sebenarnya dia terbunuhnya bukan karena semata-mata karena dunia bukan menjaga kehormatan kehartanya tadi itu. Diambil orang yang berbuat kezaliman. Paham ya namanya? Na fiqum fikum daf'us sa'il. Maksudnya itu menolak dari kejahatan orang yang berbuat kezaliman. Apa maksudnya ya? Nah, antum lawan, misalnya ada orang begal, mau diambil motornya antum lawan, gunakan semua jurusnya misalkan. Paham ya? Akhirnya ternyata antum terbunuh, mati syahid biidznillah. Paham ya? Karena antum membela kehormatan harta dan jiwanya. Man qutila duna malihi fa syahid. Man qutila duna nafsihi fa syahid. Man qutila duna irdihi fa syahid. Paham ya? Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya mati syahid membela dirinya mati syahid, membela hartanya mati syahid, membela kehormatannya mati mati syahid. Apa maksudnya ini ya? Na'am barakallahu fikum. Boleh enggak kita menolong orang yang berbuat kezaliman? Boleh enggak? Hmm? Enggak boleh. Ada orang berbuat dolim malah kita tolong. Boleh enggak Ah Husain? Enggak boleh atau dirinci? Boleh enggak Abdullah? Not dirinci. Nanti coba dirinci. Menolongnya dengan mengajari. Menasihatinya. Maksudnya? Aywanam ahsan. Jadi boleh menolong orang dolim itu ada dalilnya. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat kedoliman atau yang didolimi. Akhirnya ada yang protes, "Ya Rasulullah, angsuruh laukana madluman." Kaifa angsuruh laukana nam zaliman? Atau semaknan itu. Ya Rasulullah, aku menolong kalau seandainya dia didolimi. Terus bagaimana aku menolong kalau dia berbuat zalim? Kok malah disuruh nolong? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ngam tahanlah tangannya dari perbuatan kezaliman." Ditahan. Jangan berbuat kezaliman. Itu menolong saudaranya. Bukan malah membantu berbuat apa? Kezaliman. Itu bukan nolong namanya, menjerumuskan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Famanul muslimi mislu damihi haramun. Hartanya seorang muslim seperti apa? Darahnya haram Wa kadzalika irduhu haram. Seperti itu pula kehormatan juga haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, maka itu haram atas kalian. Maksudnya haram untuk di Naam barakallahu fikum ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, kemudian di enam rusak kehormatannya. Paham maksudnya itu ya? Fala yajuzu an yughtasaba malul muslimi maka enggak diperbolehkan harta seorang muslim dibegal, dicuri, au yu'khadha bi ghairi haqqin atau diambil dengan cara paksa tanpa ada unsur benar. Nah, barakallahu fikum. Illa bi illa tibatin min nafsihi kecuali kalau sumbernya apa? Dari kelapangan keridoan darinya sendiri. Maksudnya ya, keinginan dia sendiri yang ngasih enggak masalah. Tapi kalau antum paksa enggak boleh. Paham ya? Kecuali zakat apa? zakat harta. Itu pun apa? Enggak boleh kita mengambil harta yang paling dia sayangi, yang paling bagusnya, harta pertengahan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Na barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman setelah mendakwahkan tauhid, kemudian salat, kemudian zakat. Nah, ketika zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Paham ya? diambil dari orang-orang kayanya, diserahkan kepada orang-orang fakir. Kemudian apa lanjutannya? Apa? Wattaqid dawatul madlum. Yang syahidnya kita enggak boleh mengambil harta mereka yang paling bagusnya, yang paling mewahnya, mengambil harta pertengahan. Ya? Apa? Iya wa qara'ima amwalihim. Kami hati-hati kamu, jauhilah harta-harta yang istimewa punya mereka, harta-harta yang paling berharga milik mereka. Maksudnya jangan mendzalimi, ambil sesuai dengan kadarnya gitu loh. Harta yang kira-kira dia mengeluarkan zakat, ya ambil harta zakat tadi. Tadi nggak boleh berlebihan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum baru lanjutannya yang tersebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita dilarang mendolimi atau mengambil harta orang lain tanpa ada unsur benarnya. Illa idam tana'a min ada'i haqqin 'alaih. Kecuali kalau orangnya apa? menahan diri menghalang-halangi untuk apa? untuk menunaikan haknya. Enggak mau bayar zakat, didatangi, diambil enggak masalah. zakat ya kan seperti zakat awid duyun allati 'alaih atau duyun apa duyun? hutang. Jadi upayakan kalau punya hutang, nah barakallahu fikum catat. Punya hutang dicatat. Eh, misalkan atau punya hutang di toko sebelah sana atau di eh, sesama ikhwah atau temannya catat. Kalau seandainya khawatir lupa gitu ya, karena catatan penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Misalkan eh, toko sebelah punya catatan hutang 5 juta misalkan. Eh, nah, saudara kita teman 1 juta misalkan, tercatat semuanya. Begitu meninggal dunia, orang yang mau menunaikan tuh enak mencari siapa sih orang-orang yang nah barakallahu fikum pernah dia berhutang padanya. Nah, itu, carinya mudah itu loh. Nah, kalau seandainya apa? mudah lupa dan lebih baik kalau catat tadi kalau punya hutang. Kadzakati awid duyun allati alaih fa innahu yulzamu bi ilhukuk huquq yang lain Maka diharuskan diwajibkan untuk menunaikan hak-hak yang ada apa? padanya. Maksudnya bagaimana? Yang namanya hutang wajib ditunaikan. Jangan pura-pura sok nggak tahu. Paham ya? Kalau ketemu, eh, wah, sembunyi, lari. Paham ya? Jangan. Kalau misalkan belum punya ngomong aja, afan belum ada hartanya misalkan. Maaf ya. Jadi hutang termasuk perkara yang diwajibkan untuk apa? Untuk menunaikan orang yang berhutang tadi itu. Kalau nggak mau, dipaksa nggak masalah. Karena mengambil haknya gitu loh. Mengambil haknya. Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.